Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 271, perhatikan baik-baik. Qauluhu -baik fadrit takruqah Nah, maka ketahuilah Naam yang dikenal dengan at-tafriqah. Ai i'lamha, ketahuilah. Wafhamha, pahamilah. At-tafriqah atau at-tafruqah ai naam tapi ma'rufnya tafriqah ya. At-tafriqah ay baina 'uqudu, baina 'uqudi al-mu'awwadat wa 'uqudi at-tabarru'at wa tawsiqat. Maksudnya apa? Maksudnya ketahuilah, pahamilah perbedaan-perbedaan antara akad atau transaksi muawadat imbal balik dan transaksi tabarruat sumbangan kemarin tanpa imbal balik wa dan transaksi kepercayaan. Wa tafriqah ya anna 'uquda al muawadat mabnaha 'ala al musyahah wal mutalabah bil haqqi kamilan. Penting ini perbedaannya. Nah, istilah yang dikenal dengan at-tafriqah adalah apa? transaksi atau akad muawadat, akad imbal balik. Itu dibangun di atas musyah. <clears throat> musyah itu sempit, pelit. Paham ya? Pelit, sempit, berat untuk memberikan. Wal mutalabah, saling meminta. Bil haqqi, meminta haknya kami yang salah sempurna. Ya enggak? Transaksi akad muawadat. Paham ya? Transaksi akad muawadat itu transaksi yang apa? Yang mau tidak mau harus kedua belah pihak merasakan dan mendapatkan manfaatnya. Kalau belum tidak bisa. Seperti transaksi jual beli, ya kan, muawadat. Orang jual ada barangnya, orang beli pakai uang, ya enggak? Kalau seandainya dia beli tanpa uang, taruhlah dia anak beli tapi enggak dibayar. Berat enggak ngasihkan barangnya? Berat, musyahah. Wal mutalabah pasti dia minta uangnya mana? Paham ya? Itu namanya transaksi muawadat. Paham maksudnya? Jadi dia nggak mungkin ngasih itu tanpa tanpa minta gaji, tanpa minta imbal balik. Paham belum? Contoh yang lain, memperkerjakan orang, menjadikan orang menjadi karyawannya kerja. Itu berarti di balik itu ada imbal balik atau tidak? Ada. Orang jadi karyawan untuk kerja. Imbal baliknya apa? Gaji. Mungkin nggak dia minta gaji tapi nggak kerja? Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu loh. Dan pasti pelit, berat untuk ngasih gaji kalau dia nggak kerja, kalau nggak dia nggak kerja. Kerja dulu baru ada gajinya. Faham maksudnya? Ini namanya muawadat. Beda sama tabarruat. Kalau tabarruat itu sumbangan, cuma-cuma antum dikasih sumbangan alhamdulillah, enggak dikasih rugi enggak antum? Enggak rugi itu loh, enggak ngeluarin modal. Paham belum? Tapi kalau transaksi jual beli kan rugi, ngeluarin modal. Sudah bayar 50 juta, barangnya enggak ada, rugi enggak? Rugi gitu loh. Paham maksudnya? Itu bedanya. Naam. Kata beliau, bi khilafi 'uqud at-tabarru'at wat-tawfiqat. Berbeda halnya dengan transaksi tabarruat sumbangan dan juga sesuatu yang menjadikan kepercayaan, barang kepercayaan seperti pergadaian dan semisalnya. Walihada qan la in hasalat wa maghnamun wa in tafat fa laysa fiha maghramun. Maksudnya apa? Maksud maksudnya itu kalau seandainya dia mendapatkan maka dia untung, kalaupun tidak mendapatkan dia tidak rugi. Sekarang orang ngasih sumbangan, antum mau dapat untung enggak antum? untung. Tapi kalau antum nggak dapat rugi nggak? Nggak rugi, nggak ngeluarkan modal. Rugi dari mana coba? Faham belum? Pergadaian juga sama. Pergadaian itu kalau misalkan taruhlah antum Nah barakallahu fikum. Orang menggadaikan rumah, rumahnya kosong, nggak ada apa-apanya di dalamnya. Tapi kan rumahnya ada nilainya. Paham ya? Antum jual senilai dengan uang yang dipinjam untuk apa? yang dia menggadaikan rumah tadi itu ketika jual. Ya antum biasa-biasa aja karena yang penting uang antum balik. Tapi ternyata ketika dia mengatakan aku gadaikan rumah dan seisinya, paham ya? Nah barakallahu fikum, ternyata senilai 100 juta tadi itu kemudian apa di dalamnya ada masih ada barang-barangnya atau yang semisalnya. Nah barakallahu fikum, kalau transaksinya itu rumah seisinya, dia untung karena dapat isi dalam rumah juga. Paham belum? Kalaupun enggak dapat ya enggak rugi gitu loh. Intinya kan uangnya balik. Nah, kita lihat di sini Qauluhu La andi Naam Al-musyar ilaihi al-qarib yang diisyaratkan di sini jarak dekat, yang diisyaratkan di sini jarak dekat. Wa al qawa'id al-muqarrarah dan termasuk kaidah yang ditetapkan anna ad-dhamira aw al-isyarata ya'udan ila aqrab madkur. Masyaallah. Dalam ilmu nahwu ini termasuk kaidah yang sudah ditetapkan bahwasannya dhamir kata ganti itu atau isim isyarah kedua-duanya akan kembali kepada sesuatu yang sebutan yang paling dekat. Jadi kalau domir kembali yang paling dekat dulu. Dicek dulu kalau ada kalau nggak ada berarti baru menjauh. Semisal juga situ. muradu bi biqaulihi dhi, maka yang diinginkan dengan ucapan beliau dhi A. Maksudnya adalah apa? Uqudu at-tabarru'at wa tawfiqah. Itu transaksi atau akad tabarru'at yaitu sumbangan dan juga transaksi akad Nah, barakallahu fikum kepercayaan dari itu. Fa uqudu tabarru'at in hasalat nam. Maka akad atau transaksi tabarru'at, transaksi sumbangan, nah kalau dia mendapatkan maka dia untung. Antum dapat sumbangan cuma-cuma tanpa syarat. Untung enggak, Husain? Untung enggak apa ngapain enggak keluar modal tiba-tiba ada yang ngasih 30 juta sumbangan. Untung kan? Tapi kalau enggak dapat rugi enggak, Bang? Enggak rugi juga enggak keluar modal. Nah, barakallahu fikum. Tidak rugi juga karena tidak mengeluarkan modal. Jadi enggak ada yang dirugikan situ ya. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wa lam tahsul falaysa fiha maghram. Kalaupun seandainya dia enggak dapat, maka dia tidak rugi juga. ridzalika yusamah fiha bil jahl. Yusamah fiha bil bil jahl. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk transaksi seperti ini walaupun enggak diketahui eh, bentuknya atau wujudnya. Paham ya? Aku hadiahkan budakku yang lari itu buat kamu. Keluar modal dia yang dikasih hadiah keluar modal nggak Yang dikasih hadiah keluar modal enggak? nggak keluar kan? Aku hadiahkan budakku yang lari itu untuk untuk apa? Untuk kamu. Ternyata dia kejar, ketangkap, dia jual laku 8 juta. Untung nggak kan dia? Ya? Untung. Dia ngejar ternyata nggak nggak dapat apa-apa taruhlah. Paham ya? Nah, atau dicari-cari nggak ketemu juga budaknya. Dia nggak rugi mau nggak keluar modal. Apa maksudnya? Seperti itu maksudnya. Kita lihat sini, jadi walaupun barangnya nggak diketahui boleh kalau seperti ini. Nah, Wa kadzalika al-qudu at-tawsiqah li'anna al-haqqa baqin. Seperti itu pula transaksi atau akad tausiqah. Sesuatu kepercayaan atau sesuatu yang dijadikan jaminan li'anna al-haqqa baqin karena haknya masih ada. Intinya orang kan kalau mengadakan jaminan, ana minjam 10 juta. Jaminannya apa? Jaminannya nah, kalau kamu jam tangan ini. Jam tangannya terbuat dari emas misalkan. Oh, ini orang awam ya. Terbuat dari emas jam tangannya atau perempuan pun kan boleh juga terbuat dari emas eh, seharga 10 juta misalkan. Nah, nah ternyata pas suatu ketika emasnya itu dijual teman aku 8 juta. Dia belum bisa mengembalikan 10 juta nanya itu. Masih sisa nggak utangnya ke, ke orang yang minjam uang 10 juta? Masih 2 jutaan itu. Paham belum? Jadi intinya seperti haknya masih ada gitu loh. Walaupun jaminannya itu sudah dijual, tapi karena nggak mencukupi hutang yang dia pinjam tadi itu, tetap apa? Hak dia Nah, orang yang minjamkan 10 juta ternyata 2 juta di situ. Tetap dia harus mengembalikan orang yang minjam tadi mengembalikan 2 juta sisanya. Kita lihat sini. Kata beliau, "Fa in hasalat tawsiqah fa hadha ziyadah, ziyadatu fadlin, wa in lam tahsul lam yadurhu syai'." Kalau seandainya dia mendapatkan barang gadaian tadi itu, itu berarti tambahan keutamaan, tambahan eh tambahan lah gitu ya tapi kalau tidak mendapatkan maka tidak membayarkan sedikit pun. Intinya kan dia membalikkan. Dia menggadaikan apa? Menggadaikan motornya taruhlah motor beat pop, Motor beat pop terus ya nggak masalah. Motor beat pop gadaikan. Nah, dengan mengambil apa? Dengan mengambil eh, 10 juta. Belum kepada si A. Suatu ketika si A sudah ngasih, sudah ngasih tahu bahwasanya nanti ini dibayar dalam waktu berapa? 2 tahun. 10 juta. Sampai tempo 2 tahun, ternyata apa? Ternyata si B yang minjam datang. Ini tak lunas semua nih. Eh, 10 juta. Motornya mana? Dibalikkan motornya. Ya enggak? Enggak boleh diambil sama si eh, orang yang memberikan pinjaman enggak boleh diambil. Karena apa? Karena sudah ditunaikan haknya. Paham belum? Kalau ternyata motornya dijual kok enggak laku dalam tempo 2 tahun tadi, kan dia belum bayar 10 juta. Tetap haknya masih ada orang yang minjamkan uang dari itu tetap yang bagaimana si B caranya bayar 10 juta. Faham maksudnya? Seperti itu. Itu transaksi yang perlu diperhatikan. Wa hadha al-farq alladhi talaba an-nadhim mulahadatah biqaulihi fadri tafruqah. Inilah perbedaan yang diminta oleh pemilik pantun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin karena matan dan pantunnya milik beliau. Nah, untuk orang perhatian terhadapnya itu dengan ucapannya fadri tafriqah itu ketahuilah perbedaannya. Wa fi hadza isharatun ila mithli hadzal 'uqud allati yakunu fiha al-amr da'iran bainal ghanam nam bainal ghanim was salama kharij 'anil maisir li'anna al-maisira 'aqdun da'iran bainal gharim wal ghanim. Artinya apa? Ini memberikan isyarat Nah, kepada seperti transaksi dan akad seperti inilah yang di dalamnya perkaranya itu berputar antara untung dan selamat keluar dari perjudian paham ya seperti itu untung dan selamat keluar dari perjudian kenapa dikarenakan perjudian itu ada transaksi akad yang berputar pada apa antara untung dan rugi antara untung dan rugi nah barakallahu fikum seperti itu Allah musta'an na'am ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat sini tun permasalahan baru Ma hukmu man wahaba syai'an li maslahatin yuriduha min al-mawhub lah. Perhatikan Bapak ini, ma hukmu man wahaba syai'an li maslahatin yuriduha min al-mawhub thumma fatat maslahatuhu fanadima wa arada an yarji' fil hibah. Ini penting ini. Jadi gini, si A sama si B. Si B itu karena butuh bantuan sama si A ngasih hadiah itu loh wah ini si Ani orangnya dalam masalah komputer pandai nih, paham. Tapi dia kayaknya nggak mau bantu kalau nggak kasih hadiah. Si B ngasih hadiah demi masalah hadiah, biar nanti dia si A mau bantu ke si B. Om belum? Kasihlah hadiah. Hadiahnya apa? Ya karena dia pedagang emas dikasih 5 gram sama dia. Nih, hadiah buat antum ya si A 5 gram. Tapi nanti tolong komputer anak di rumah diperbaiki ya. Nah, ngomong gitu. Kata si A, ya nanti tak perbaiki, insya Allah katanya. Paham ya? Ternyata sama si A nggak diperbaiki, nggak mau si A. Hadiah diserahkan. Hadiah diserahkan untuk apa? Untuk mengambil masalah kepentingan si B tadi itu, agar komputernya diperbaiki. Ternyata si A ingkar janji nggak mau dia. Hadiahnya masih kemana hadiahnya? Sudah terima masih si A belum? Sudah kan? Sudah. Si B marah, oh, ini kurang ajar, udah kasih hadiah kok nggak mau perbaiki juga ya. Tak ambil aja hadiahnya. Nah boleh nggak mengambil hadiah itu loh? Paham belum? Hadiah mau dibalikkan lagi, mau diambil lagi boleh enggak? Sudah dihadiahkan. Belum? Faham maksud ini, Bang? Nah, itu permasalahannya kan ada hadisnya. Kalau orang ngasih hadiah diambil kembali bagikan anjing yang menjilat apa? muntahannya. Mahum salah? Mahum salah ini? Mahum Bang? Eh, nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Al-ijabah jawabannya. Nah, jawabannya barakallahu fiikum. Al-ijabah. Nah, jawabannya Eh. Hada yahsul, ini terjadi. Kama law wahabat. Naam. Al-mar'atu syai'an zawjiha, seperti seorang wanita, seorang istri menghadiahkan sesuatu kepada suaminya, biar suaminya senang atau cinta misalkan. Hatta la yatazawwad 'alaiha. Paham, paham ini? Dengan tujuan istri ini ngasih hadiah apa? Nah, ngasih hadiah kepada suaminya agar apa? Nah, barakallahu fikum, nam agar dia tidak menikahi kecuali hanya kepada dia. Paham belum? Seorang wanita ngasih hadiah, nambah barakallahu fikum, nam kepada suaminya agar dia itu tidak menikah lagi kecuali hanya kepada dia, sama dia nggak boleh takadut lah istilahnya gitu ya. nggak boleh nambah lagi gitu loh ya. Naam. Fatabdul lahu malan Allah itu itu yatazawwaj aniha. Maka perempuan tadi mencurahkan hartanya banyak sampai miliaran atau jutaan itu kasihkan semuanya agar apa? Agar suami itu nggak nikah lagi. Fa idza tazawwaja fa innahu yajibu alaihi an yarud 'alaiha ma akhad. Nah, kemudian apabila suami ternyata nikah, ternyata nikah lagi maka wajib dia untuk mengembalikan apa yang diambil. Paham ya? Li'annana na'lam annaha innama wahabathu li gharadin lam yatahaqqaq. Kenapa kalau demikian? Dikarenakan kita tahu bahwasannya perempuan tadi memberikan hadiah itu karena tujuan yang belum terwujudkan. Paham ya? Tujuan yang belum terwujudkan. Kan pengennya apa pengennya? Pengennya suami itu nggak nikah lagi gitu loh. Ternyata ternyata ternyata nikah lagi gitu loh. Berarti tujuan perempuan tersebut ngasih hadiah kan belum terwujudkan. Belum. Tujuannya belum terwujudkan. Kita lihat wa kadzalika seperti pula lau kini lahu kalau dikatakan kepadanya inna fulanan asabathu faqah. Si fulan tertimpa padanya faqah apa faqah? Kefakiran. Tertimpa padanya kefakiran. Fa'atahu min ajli hadil faqah. Maka dia memberikan harta pada si fulan tadi karena dalam rangka dia faqih, miskin atau fakir. Ternyata apa? Summa tabayyana annaha lam takun fa innahu yaruddu alaihi shadaqatah. Ternyata apa? Nampak. Eh? Nampak pada si fulan tersebut, ternyata si fulan tersebut orangnya bukan orang miskin. Bukan orang fakir. Maka dia mengembalikan sedekah tadi kepada kepada yang ngasih tadi itu. Faham maksudnya nih? Jadi apa? Jadi seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena posisinya ngambarakallahu fikum belum terwujudkan apa yang dia inginkan. Dia kan ingin bersedekah kepada orang fuqara masakin. Ternyata dia nggak tahu. Eh, ada orang dia pakai bajunya compang-camping, duduk di pinggir masjid. Dikasihlah sama dia sedekah 10 juta. Ternyata ternyata dia orang kaya gitu loh. Paham ya? Ternyata dia orang kaya. Nah, punya Avanza, punya eh, punya apa? Punya nah mobil yang besar itu apa namanya itu namanya Pajero. Paham ya? Macam-macam. Nah, berarti dia belum tertunaikan apa yang diinginkan belum tertunaikan apa yang diinginkan. Yang diinginkan kan dia pengennya sampai warfaqur masafian, tapi ternyata nggak sampai. Balikkan. Paham ya? Itu permasalahan perlu diperhatikan karena nah sesuatu yang dia inginkan belum terwujudkan, belum terwujudkan. Nah. Kita lihat lagi. mas anatun permasalahan yang baru akhadha rajulun min akhar asalan liyabi'ahu lah. Ada orang nah, mengambil dari orang lain madu, masalah madu ini ya. Liyabi'a lahu agar dia menjual untuknya. Faqala lahu sahibul asl, pemilik madu mengatakan kepada dia, Qimatul kilo minhu 100 riyal. Sekilonya harganya 300 riyal. Fa idza bi'tahu bi ziyadatin an kalau kamu menjualnya dengan harga lebih, na'am falaka ziyadah tambahan lebihnya itu untuk kamu. Nah, selebihnya untuk untuk kamu. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Ayo, kita lihat sini. Jadi ada orang ngomong gini, ada orang mengambil madu ke tempat orang lain mau jualkan. Pemilik madu mengatakan ini harganya sekilnya 300 real. Kalau kamu bisa jual lebih dari itu, lebihnya untuk kamu gitu loh. Paham belum ini? Eh, madunya asli, madu asal Yamani. Apa namanya itu? Sider. Madu sider asli kan harganya mahal. Nah, kita lihat fa ya yabi'ul kilo bi semi'ah wa 50 rialan Akhirnya orang ini jual sekilonya 350. Allah Jual sekilo harga berapa? 350. Berarti lebihnya berapa? 50 lebihnya. Perhatikan lebihnya 50. Ma hukmu hadzal bai' wa madza alaih? Apa hukumnya? Eh, jual beli seperti ini dan apa hukum hukumnya bagaimana boleh atau tidak? Wal jawab annakul jawabannya idza wakkalahu fi bai'i syai'in fi bai'i syai'in asal misalkan au ta'am au kalau ada orang mewakilkan kepada seseorang untuk menjual barang dia, madu, makanan atau yang selainnya, mewakilkan. Amlu mewakilkan masih nyuruh, tolong jualkan barangku ini, tolong jualkan maduku ini, tolong jualkan makananku ini, nyuruh gitu. Wa qala dia mengatakan bihu bikada wa mazada falak. Jualkan motorku ini dengan harga 5 juta. Kalau lebih selebihnya untuk kamu. Ternyata sama dia dipoles motornya dilap, dicuci dulu, kemudian dia apa? Dikasih kit ya, dikasih kit, mengkilat lah pokoknya. Dijual lah kok enam juta. Berarti satu juta milik siapa? Milik yang jualkan. Itu boleh. Boleh atau enggak seperti itu? Boleh kan? Untung kan? Ewa. Perlu diperhatikan nih. Faham ini bang? Ewa. Ini ada madu asli, ori. Eh. Nah perasan pertama tanpa campuran, tanpa, tanpa fermentasi, paham ya? Pokoknya ada sanatnya Sekilo berapa? Sekilo 100 ribu kata dia. Nah, tolong dijualkan. Eh? Tolong dijualkan kata dia. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya sama si orang yang diminta tolong ini jualkan laku 150. Yang 50 ribu milik siapa? Milik yang jualkan. Paham belum? Itu boleh seperti itu ya. Dan seperti ini transaksi seperti ini banyak sekali. Transaksi seperti ini banyak sekali. Transaksi yang model seperti ini sangat banyak sekali. Nah, karena dia saking sibuknya dia nggak bisa jual. Enggak ada waktu lah, taruh enggak ada waktu. Nah, barakallahu fikum akhirnya dia nyuruh orang lain jualkan, orang lain apa? Jualkannya lebih-lebihnya milik orang lain yang jualkan tadi itu. Mahum salah saya? Kita lihat lagi. Kata beliau, "Fala ba'sa bihi," enggak masalah. Lakin bisyartin, ini penting, tapi dengan syarat an yakunal bai' alladhi wakalahu 'aliman bi si'ri as-suq. Dengan catatan penting ini, dengan catatan penjual tersebut Na'am barakallahu fikum alladzi wakkalahu yang dia telah mewakilkan kepadanya tahu tentang harga pasar, enggak sembarangan. Harga pasarnya, pasarannya berapa? Pasarannya harganya taruhlah na'am barakallahu fikum 70 juta taruhlah harga pasarannya. Paham ya? Nah, ternyata ini orang ini minta tolong, tolong jualkan na'am barakallahu fikum mobil Karimun bekas ini, Karimun yang kecil itu, mini. Mobil Karimun tolong dijualkan harga Nah, barakallahu fikum 50 juta kata orangnya. Nah, yang diwakilkan ternyata tahu harga pasar dia. Harga pasarannya masih 70. Wah, dia mau siap eh, katanya. Siap katanya. Dijuallah sama orang ini, sama nah yang diwakilkan ini dijualkan. Kata dia, "Berapa Pak tadi, Pak?" "Pokoknya anak maunya 50." Kata orang yang punya mobil tadi. Mobil Karimun ya bekas ya. Nah, kata si yang diwakilkan ini, "Siap," katanya. Dijuallah sama dia. Paham ya? Laku berapa? 70 laku 70, untung berapa nih? 20 juta kipas-kipas. Paham ya? Akhirnya apa? Datang kepada pemilik mobil. Alhamdulillah sudah kami jualkan 50 juta. Laku berapa? Ya terus terang aja laku 70. Yang 20 buat antum aja. Kan gitu biasanya. Paham ya? Karena posisinya dia inginnya 50 yang penting. Taunya 50 gitu ya. Selebihnya ya udah milik yang menjualkan itu enggak masalah seperti itu ya, enggak masalah. Tapi jangan minta lagi sama yang punya mobil. Tapi minta dikit lagi lah. Sudah untung 20 juta minta lagi dia. Ya. Jangan. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Li'anna al-insana qad takunu 'indahu sil'ah qad malla minhu minha wa ta'iba minha. Fa nam barakallahu fikum yuwakkil syakhsan fi bai'iha. Karena terkadang orang itu dia sudah punya pandangan harga, ya, punya apa? Punya barang, dia punya barang. Naam, sudah capek sekali dengan barang tersebut sudah bosan, capek, akhirnya dia mewakilkan orang lain untuk menjualnya. Taruhlah dia sudah saking udah 5 tahun, 10 tahun pakai motornya Jupiter terus misalkan ya. Jupiter Z yang pakai itu aja, paham ya? Enggak pernah ganti-ganti bosan dia. Paham ya? Bosan akhirnya orang-orang jualkan, tolong jualkan Jupiter Z anak ini eh, kelahiran 2007. Nah, barakallahu fikum kemudian Jupiter Z yang Burhan. Berapa mintanya? Kalau nasi, mintanya 6 juta saja. Nah, nanti selebihnya buat antum. Sama dia dijual laku 8 juta. Dijual online laku 8 juta. Berarti apa? 6 juta tambah 2 juta, 8 juta kan? Yang 2 juta milik yang menjualkan selesai. Om belum? Ini perdagangan sah nih ya, boleh seperti itu ya? Boleh, nah. Contoh yang lain ada enggak? Contoh yang lain banyak. Orangnya di Jakarta, punya tanah di Jogja. Nah, dia nyuruh orang Jogja tolong jualkan tanah ana yang dekat Malioboro. Per meter sekarang udah 5 jutaan misalkan. Per meter berapa 5 juta. Lah luasnya berapa luasnya? 1000 meter. Pokoknya ana taunya, nah barakallahu fikum, tanah tersebut upayakan dijual bisa laku Naam barakallahu fikum taruhlah 1 M misalkan. Sama dia ngomong kayak gitu. Kata si wakil yang Jogja ini, siap. Nanti kalau lebih bagaimana? Lebihnya buat antum. Ternyata dijual aku 1 M 500. 1 M setengah. 1 miliar 500 juta. Masya Allah lumayan berarti ya. Nah, dijual aku 1 1 miliar 500 juta. Paham ya? Akhirnya apa? Ya udah. Kasihkan 1 M ini orang yang punya tanah di Jakarta dan itu 500 juta diambil sama dia. Dapat Avanza baru atau bekas? Eh? Bisa dapat baru itu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya transaksi seperti itu boleh. Intinya itu transaksi seperti itu diperbolehkan. atau eh, mengambil untung dari jualan tadi itu nggak masalah, intinya tahu harga yang dipinginkan oleh pemilik barang. Itu utaranya Kita lihat sini. Kata beliau para fiik fa idza qala lahu khudh hadhihi sil'ah bi'ha bi Ambillah barang ini jualah harga 100. Wa mazada fa Kalau lebih buat antum. Eh, kalau lebih selebihnya buat buat kamu katanya. Ternyata dijual laku seratus lebih. Kita lihat. Nah barakallahu fikum wa mazada fa huwa lak. Wa arafa al-wakil anna hadzal rajul laysa 'indahu ilmun bil as'ar. Ternyata orang yang diwakilkan ini, yang diwakili ini, orang yang nah barakallahu fikum ditugaskan untuk menjualkan barang ini, paham loh? Paham misalnya ya? Orang yang ditugaskan, yang diwakilkan untuk menjualkan barang ini, ternyata dia apa? Tahu kalau pemilik barang itu enggak tahu harga itu loh. Pemilik barang ini kan di rumah terus, selama corona sekitar 4 bulan lockdown terus di rumah terus. Jadi enggak tahu harga pasaran bagaimana enggak tahu nih ya Paham ya? Tahunya ya bagaimana caranya dijualkan barang tadi itu. Nah, kita lihat sini. Ternyata orang yang ditugaskan yang diwakilkan untuk menjualkan barang ini tahu kalau pemilik barang itu nggak tahu harga gitu loh. Fa'alaihi an yubayyinlah. Nah, maka dia tetap nggak boleh diam tapi menjelaskan kepada pemilik barang. Pak, ini kalau harga pasaran sekian, Pak. Bagaimana? Nah enggak masalah, pokoknya anak pengennya enam dijual 50 juta saja nah, karena ini bekas kemarin habis dipakai kecelakaan Nah, barakallahu fikum, pokoknya tahunnya 50 juta. Pasarannya sih masih masih laku 70, Pak. Enggak masalah kalau ternyata antum jual laku 70 buat antum sisanya. Clear enggak seperti itu? Clear. Ternyata dijual laku 70 juta karimun, keluaran lama lah, paham ya? Dijual laku 70 juta. Berarti yang 20 juta milik orang yang jualkan, selesai. Mahfum soalnya ya? Seperti ini terjadi enggak, Usain? Terjadi nanti antum mungkin sekarang belum merasakan nanti kalau antum sudah berkeluarga terkadang seperti ini dibutuhkan. Jualkan barang orang lain tapi dapat untung gitu ya. Nah, karena yang namanya maisha bisnis itu kan diperbolehkan selama tidak ada penipuan, gharar, riba atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Fayaqul ya fulan, as-sil'ah tusawi mi'atin. Ini barangmu ini, wahai fulan, barangmu ini kalau dijual lakunya 200. Tadi kan nyuruh, nyuruh berapa tadi? Ambil barang ini, juallah berapa? 100. Ternyata dia nggak tahu harga pasar. Selama 4 bulan lockdown di rumah terus. Ternyata harga pasar udah naik harganya. Paham belum? Nah, nah orang yang di luar ini yang suka di pasar tahu harganya itu masih laku 200 ngomong, "Ya fulan, barang antum ini kalau dijual masih laku 200 di pasaran." Jelas kan gitu ya. Fa idza qala kalau pemilik barang mengatakan, "Wa in yakun amr kadalik." Kalau seperti itu keadaannya, bihabimiah, habimiah famazada falakum. Pokoknya kalaupun seperti itu, anak nggak mau tahu. Antum jual 100, sisanya lebihnya buat kamu. Jadi dia dikasih tahu harganya 200 masih laku di pasaran, kata pemilik barang, pokoknya anak nggak mau tahu. Kamu jual 100, selebihnya buat antum. Ternyata dijual benar laku 200, bahkan 250. Berarti untung berapa? 150. Ya udah milik yang jualkan. Faham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fahina ya yabi'uha bima tusawi fi Maka pada waktu itu pula dia menjual dengan harga yang sama di pasar. Walau balagha 300 mi'ah atau 400 walaupun sampai 300 bahkan 400. Naam, wa yaruddu ila malikiha al Tetap dia membalikan kepada pemiliknya 100 saja. Paham Tetap mengembalikan 100 saja. Faham soalnya? Alati istarataha nafsu yang dia mensyaratkan untuk dirinya. Pak belum? Sudah dikasih tahu kalau pasarannya masih 200 dia ngeyel. Bukan ngeyel istilahnya apa ya? Kasihan lah. Ya pokoknya terserah lah. Anak tahunya harganya 100 tapi kalau harga pasaran masih 200 silahkan. Pokoknya selebihnya buat antum. Ternyata bukan hanya 100 saja. Ternyata pasar macam-macam. Dijual di sini nawar ada nawar 200, yang sini ada nawar 300, yang sini 400, ternyata dijual sampai laku 400. Sisa berapa berarti? 300. Ya udah milik yang jualkan. Pemilik barang hanya dapat 100. Enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kalau udah sepakat seperti itu, pemilik barang enggak boleh ngomel-ngomel ya. Enggak boleh ngomel-ngomel. Enggak boleh wah anu tadi kalau berangkat sendiri mungkin untung banyak. Itu urusan urusan pemilik barang. Pemilik barang kan sudah mewakilkan. Mewakilkan ke orang lain untuk jualkan. Jadi ternyata dijualkan laku banyak ya udah. Ridho. Kesepakatan pertama itu. Nah. Mafhum misalnya ini? Abdullah mafhum? Eh, nah, ini penting ya ini. Mas'alatun satu permasalahan hasala hadisun baina sayyaratain. Terjadi kecelakaan antara dua mobil. Naam. Terjadi kecelakaan antara dua mobil. Nah, barakallahu fikum, ewa terjadi kecelakaan antara dua mobil. Kita lihat. Fa qadimat syarikah ta'min lirajul alladhi waqa'a alaihi alhadits ikhtiyarain. Akhirnya apa? Datanglah perusahaan asuransi eh, memberikan asuransi kepada orang yang apa? nan telah eh, terjadi padanya kecelakaan. Dikasih dua pilihan. Imma an tusallih lahu imma diperbaiki mobilnya, wa imma an tu'tiyahu mablaghan Ima kamu memberikan apa? Mablak. Mablak itu uang ganti rugi. Orang tabrakan kan itu biasanya. Fakhtarul mablak. Kemudian dia milih mablak. Milih ngasih uang ganti rugi. Ilman bi antus ilman bi anna tasliha as-sayyarah aqal al al-mu'talahu. Karena dia tahu kalau cuma memperbaiki mobil itu lebih murah daripada nah barakallahu fikum, nah lebih murah daripada apa? Daripada memberikan uang ganti rugi yang diberikan padanya min syarikati ta'min dari apa? Dari nah perusahaan nah asuransi tadi itu. Famada yaf'al bil mablag al al mutabaqi? Artinya apa? Kemudian apa yang dia perbuat dengan harta ganti rugi yang sisa tadi itu? Hal yasrifuhu, hal yusrifuhu ala nafsi Apakah boleh digunakan untuk dia pribadi? atau fil masalil 'amah atau digunakan untuk kepentingan umum? Paham ada dua kemungkinan. Kan ada orang tabrakan mobil, kejadian terjadi tabrakan antara dua mobil. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian pemilik perusahaan asuransi itu ngomong mau ganti rugi atau eh, diperbaiki mobilnya. Paham ya? Dia tahu kalau memperbaiki mobil itu lebih murah daripada nah barakallahu fikum ganti rugi diperkirakan itu lebih murah kalau langsung memperbaiki mobil langsung itu ya. Nah, ternyata uangnya sisa. Ternyata dia milih apa? Milih ganti rugi tapi ternyata setelah digunakan sisa. Sisanya bagaimana sisanya ini? Boleh nggak dimanfaatkan manfaatan pribadi oleh perusahaan tadi itu atau diserahkan kepada kepentingan umum? Mahfum soal ini, Bang? Ya, di, di, diberikan kepada kepentingan umum atau diserahkan kepada nah barakallahu fikum kepentingan umum atau untuk pribadi boleh. Al-jawab annaqul jawabannya kita katakan nahnu la nukir at-ta'min ala sayyarat wal amlak wa ma alim Nah, kata beliau Nahnu kita la nukir tidak akan pernah mengakui dan memberikan kepada asuransi terhadap mobil-mobil tersebut dan kepemilikan wa masyhadalik. Bal nara annahu minal maisal muharram. Ini termasuk apa? Termasuk perjudian yang haramkan ini. Perusahaan asuransi ini gayanya menolong itu gayanya. Paham ya? Nah, padahal dia di situ nanti ada unsur apa? Ada unsur perjudian yang diharamkan. Karena buktinya ada ada apa? Ternyata ada sisanya. Paham ya kita lihat sini, li'annahu aqdun yaj'al al-muta'aqidain baina ghanim wa gharim. Karena di sini ada akad transaksi yang menjadikan apa yang dia menjadikan antara dua orang yang melakukan transaksi tersebut. Na kalau fikum. Awa antara ghanim untung, gharim dan rugi. Wa hadha huwa haqiqatul maisir. Inilah hakikat daripada perjudian, ada yang untung, ada yang rugi. Lakin idza waqa'a Amin, ghairi syarikat Amin. tapi kalau ini terjadi selain eh, dari apa? dari perusahaan asuransi, misal an yastalih al-mu'tadi wal mu'tada alaih seperti adanya perdamaian antara eh, yang menabrak dan yang ditabrak, paham ya? Nah, ada perdamaian ala iwadin. Perdamaiannya dibangun di atas iwad itu ganti rugi li islah sayyarah untuk memperbaiki mobil Fatuslih sayyarah kemudian dia memperbaiki mobil biakal dengan harga yang lebih sedikit. Fahal yalzam sahibus sayyarah an yarud ma Apakah harus pemilik mobil itu mengembalikan sisa uang yang apa? yang diberikan oleh orang yang nabrak tadi? Jadi gini. Ada mobil tabrakan dengan motor. Taruhlah gitu ya, mobil tabrakan dengan motor. Nah, ternyata mobilnya ngeremuk gitu loh ya Enggak tahu bagaimana kisahnya yang jelas mobil tabrakan motor, tabrakan ini ya, tabrakan langsung apa motornya nggak tahu kecepatan berapa tembus itu. Bus itu. Motornya langsung dua belas sana, langsung motornya bablas, kemudian apa mobilnya apa? Kaca depannya remuk. Ya, Pak. tapi orangnya masih hidup itu orangnya. Aneh kan mungkin pakai pakaian yang sangat bagaimana Allah taala Allah taala selamatkan lah intinya. Orangnya ya cuman sakit-sakit biasa luka-luka lecet-lecet itu akhirnya damai. Bagaimana ini? Nah, yang salah siapa? Yang salah mobilnya. Oh anak nggak apa-apa ditabrak katanya. Paham ya? Padahal ya mungkin kemungkinan besar ada yang salah, jelas ada yang salah ya. Yang nabrak ini, yang nabrak ini mobil, yang tabrak motor. Paham ya? Nah, tabrakan ternyata mobilnya yang remuk, nah motornya juga lecet-lecet sedikit, tapi orangnya masih hidup semuanya. Damai. Damai. Ya udah kalau gitu daripada nanti ada polisi kita damai aja lah. Ya bukan hanya damai itu tadi ganti rugi, ganti rugi ini motornya nih walaupun nggak remuk tapi peleknya patah ini. Paham ya? Ganti rugi, ya udah. Daripada ribut minta kasih satu juta untuk ganti pelek katanya. Ganti pelek kasih satu juta. Damai damai ya udah, mobilnya masih jalan juga, motornya pun dituntun karena peleknya patah. Paham ya? Nah, dibawa ke bengkel, peleknya harganya cuma 250. Sisa berapa? 600 Eh, sisa berapa? Sisa 750 ya? Ya kan? Ya enggak? Benar kan? Ewa. Eh, nah, 750 dibalikkan lagi kepada yang nabrak mobil tadi itu, yang mobil yang pemilik mobil tadi itu atau boleh dimanfaatkan? Kita katakan boleh dimanfaatkan. Karena sudah sama-sama apa? damai dengan harga dengan uang yang diberikan tadi itu. Nah, kita lihat sini. Hada fi tafsilin ada rinciannya. Idza qala khudh hada aslih bi sayyarah. Ambillah uang ini, perbaikilah mobilmu. Fa innahu yalzamu idza zada ma'a ata ala ma aslah bi sayyarah an yarud zaid. Kalau seperti ini keadaannya, selebihnya tersebut setelah diperbaiki motornya atau mobilnya lebih, maka lebihnya dikembalikan kepada pemiliknya. Wa in kanatil mas'alah musal musalahah. Naam. Walaupun permasalahan ini adalah perdamaian. Ini dalam rangka untuk intinya berhati-hati aja yang seperti ini ya. Ambillah uang ini untuk memperbaiki mobilmu. Ternyata diperbaiki uangnya sisa, sisanya itu lebih baik dibalikkan kepada pemiliknya. Itu maksudnya seperti itu. Hai inna hadzal ladzi hasala kana Dengan catatan Nah, sesungguhnya sebenarnya kejadian ini terjadi dengan apa? perbuatan kejahatan dia. Fa innahu la yalzam alladhi akhadahu an Kalau seperti ini keadaannya, nabraknya sengaja atau yang semisalnya tadi itu, maka tidak diharuskan yang mengambil uang ganti rugi tadi itu membalikannya walaupun sisa. Wa nadhiru dzalika qaul fuqaha rahimahumullah dan yang semisal itu adalah ucapan al fikih rahimahullah taala lau a'ta syakhsun syakhsan malan kalau ada orang memberikan uang ke orang lain liyahujja bihi fazat untuk berangkat haji ternyata sisa uangnya fa in kana qala kalau seandainya pemilik uang tadi yang ngasih tadi mengatakan khudh hadal mal Naam. Eh, hudzbihi. Hudzbihi artinya apa? Ambillah harta ini, berhajilah kamu dengannya. Naam, fazyadah lil haj. Maka lebihnya untuk orang yang haji dari itu. Wa in qala khudh hadzal mal, naam, hudzbihi. Ambillah harta ini untuk berhaji dengan dari berhaji dari uang tersebut fazyadah turja' mahjud anhu maka uang kembaliannya, uang lebihnya itu dikembalikan kepada orang yang menghajikan. Beda atau sama dengan pertama ini? Perhatikan kasusnya ini. Jadi yang pertama ini ada orang kasih uang untuk digunakan untuk haji. Paham ya? Tak kasih uang nih untuk haji katanya. Paham ya? Ternyata lebih. Nah, lebihnya itu lebihnya itu boleh dimiliki orang yang dikasih uang tadi itu. Nah, kalau yang kedua, nah ambillah uang ini, eh, uang ambillah dari uang ini untuk haji. Berarti diambil cukupnya untuk haji, sisanya dibalikkan lagi gitu loh. Paham belum? Kalau yang pertama kan langsung nggak ada, ambillah bagian dari uang ini nggak ada. Paham ya? Ini tak kasih uang untuk haji. Umum langsung, anak nah, kasih uang itu haji. Ternyata dipakai untuk haji sisa, sisanya diambil nggak masalah. Kalau yang kedua nggak ambillah dari uang ini, dari uang ini, nah, dari uang menunjukkan sebagian, ambillah dari sebagian uang ini untuk haji. Berarti diambil cukupnya untuk haji, sisanya balikkan kepada pemiliknya. Paham salah ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum berarti sudah kita selesaikan. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين